Dan saya percaya Allah untuk melihat, Mungkin kalian tentu tahu seluruhnya. Ya. Ditandatangani tentang tahdir saya daripada Syekh Salimi. Saksi tahu kalian? Ini berita bukan jangankan kita jin tahu itu percaya Allah. kalian. Akmar sudah ditahdir. Syekh Salimi ditelepon oleh Syekh Ruzek. Ruzek nelpon dia kadang kadang oleh dia. Syekh Abdullah Mar'i ditelepon Syekh Ruzek kadang kadang oleh dia. Marah suruh saya kalian. Syekh Soleh Fauzan mengatakan keif dia mentahdir Dhul Akmal abul mundir. Sementara dia belum pernah duduk. Duduk nggak pernah dan kendak tidak kenal dan tidak ada nasihat. Kok bisa tahdir? Sampai sekarang saya minta suratnya nggak ketemu. Nggak pernah dikasih. Dan suruh saya minta pada saya. Dan bahkan sampai akhirnya agak model-model keras suruh saya bicara sama saya. Ente bohong apa? Wallah saya nggak bohong sih. Kalau bohong saya sama Muhammad lihat. Saya minta sama Islam, cari itu kertas kata saya. Saya mau kasih pada Soleh Fauzan. Di depan saya Soleh Fauzan, diminta oleh Suruzek di Taif. Diingkari oleh Zulkarnain tersebut. Maafi saya, maafi warakah, maafi warakah itu. Tak ada warakah saya, ada tidak ada apa. Untuk itu, dapat saya ingkar oleh dia. Bagaimana? Itu Zulkarnain itu. Itu susahnya. Diminta oleh saya warakah tersebut yang dipegang oleh dia, dikatakan tidak. Pergi ke mereka ke Syekh Muhammad Al-Imam, Abdul Muti sama Syekh, sama-sama si Hanan Bahanan, dikasih dikasih kepada si Muhammad Al Imam Mulidin. Pegang sama Imam. Setelah itu mereka, mereka keluar keduanya daripada majlis semua imam dalam keadaan guyu. Semua imam bukan anak sebab dia tahu ini warakah benar atau enggak. Begitu. Jadi demikian saja kita mau kita mau hukumnya. Saya rasa ini dalam apa namanya pengkupasan rukyah manhaj berapa tahun yang lalu itu sudah jelas itu.